Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz Anda mau tanya Bagaimana keadaan Sofian Khalid Rurai selama di Ciamis Nah Barakallahu fikum Adapun Ana Ana datang ke Ciamis dalam keadaan dia sudah ada di sana Iya Nah Ana datang ke sana dalam keadaan dia sudah di sana naam dan sudah pulang dari uh, <clears throat> perjalanannya ke Mamlakah Saudi Arabia. Baik. <clears throat> Ketika ana di sana, barakallahu fikum, ya, benar. Ya. Seperti apa yang mungkin antum telah dengar ya tentang barakallahu fikum Naam celaan para naam asatidah tentang orang ini. Iya. Benar kalau seandainya ada orang yang mengatakan ya dia orang baru keluar dari hizbiahnya. Nah, siapa yang telah membersihkan kamu? Ya, siapa yang menghilangkan kotoran-kotoran kehizbiahan dari kamu? Nah, walaupun kamu telah menyatakan nah berlepas diri dari wahdah naam hizbiyah yang sebelumnya barakallahu fikum ada pada diri dia. Nah, benar kalau seandainya ada orang yang mengatakan dia orang yang tidak dikenal. Ya, seorang yang majhul. Iya. Ketika di sana pun ya ketika kita anak sudah masuk ke Ciamis ya Ustadzuna Khatib Hafizahullah Ta'ala memberitahukan kepada anak bahwasanya banyak asatidah dari kalangan Depok ya yang bertanya tentang dia bagaimana orang ini ketika di Ciamis karena memang dulu dia di sini kan dia di Depok lalu kemudian dia ke Ciamis orang yang di Depok pun bertanya bagaimana dia belajar tidak dia di Ciamis nah nampak memang dia bukan orang yang ma'ruf dari kalangan ahli sunnah dan yang menunjukkan naam kemajhulan orang ini barakallahu fikum setiap kali dia ini barakallahu fikum mau pergi ke ma'had-ma'had salafi yang lain. Naam. Dia akan meminta kita. Meminta Ustaz Khatib yang pertama. Dan pernah juga meminta kepada Ana. Naam. Untuk diperkenalkan. Naam. Tentang orang ini. Ya, pernah satu kali. Naam dia menelpon Ana. Tolong Ustaz. Naam teleponkan tidak di. Naam. Di Bantul. Di Arido. Naam uh, tentang anak, anak akan ziarah ke sana. Dan ternyata dia juga meminta kepada Ustaz Khotib perkara yang sama. Iya. Nah, ternyata dia datang ke sana dengan membawa enam buku-buku, enam tulisan dia dan dia menawarkan diri, Ustadz, boleh tidak saya mengadakan seminar atau mengadakan bedah buku buku saya di Masjid Manunggal Bantul. Naam, Kira-kira saya mau bawa berapa buku, Ustaz, untuk kajian saya ini? Ustaz Syafruddin Hafidahullah berkata kepada anak, kita belum menjawab silahkan, dia sudah mengatakan kira-kira saya harus membawa berapa buku. Nah, ini orang mau dakwah atau mau dagang? Nah, alhasil apabila ditanyakan tentang Nah dia ini orang yang majhul, iya. Memang dia orang-orang yang majhul. Ketika anak baru tiba di Ciamis beberapa lama, Nah membantu dakwah dari guru kita Ustaz Khatib Hafizahullah Ta'ala Nah sudah ada ya Sudah ada Nah masukan-masukan kepada kita Pertanyaan-pertanyaan kepada kita Nah kenapa orang ini mengajar dalam keadaan dia ini orang yang Majhul orang yang tidak dikenal Maka kita mengatakan kepada dia nah tolong berikan kami kesempatan untuk kami menasehati dia nah kami akan memukul siapa yang memang sudah jelas dan kita akan lihat kemana dia berlabuh. Iya, yakni maksudnya Nam, sebagaimana ini nasihat Ustaz Muhammad Hafizahullah taala ketika itu nah kita akan menjelaskan nah siapa itu sururin, siapa itu orang-orang roja, nah siapa dai-dai hizbiyah yang ada bersama mereka dan kita lihat kemana dia akan berlabuh ke kita atau ke mereka. Nah, Kemudian barakallahu fikum <clears throat> apabila naam ditanyakan kepada kita naam atau apabila kita mendengar ada orang yang mengatakan siapa yang telah membersihkan kotoran-kotoran hizbiyah kamu naam setelah kamu naam dari keluar dari hizbiyahmu yang dulu maka kita katakan ucapan ini benar ucapan ini benar iya ada satu orang yang minta nasihat kepada dia bagaimana anak saya kemana saya harus sekolahkan. Ketika itu Barakallahu fikum dia menasihati sekolahkan di Abu Qatada. Nah, di Abu Qatada dan antum tahu Naam siapa orang ini? Iya, dia yang meresmikan masjid Naam uh, yang disumbangkan Ihya Uturat kepada Naam mertua Nurdin Entok. Iya. Kemudian barakallahu fikum pernah satu kali iya, kita bermusyawarah dengan asatidah. Iya. Bermusyawarah dengan asatidah na'am membahas tentang permasalahan uh, dakwah kita di Ciamis. Tiba-tiba dia masuk tergopoh-gopoh. Iya, dia masuk dengan tergopoh-gopoh dan mengatakan, "Naam, saya telah didolimi, Naam saya telah dituduh yang tidak-tidak yang dengan itu. Kenapa Ustaz? Nah, saya telah dituduh membolehkan orang untuk mendengar radio roja, merekomendasi orang untuk mendengar radio roja. Oh, dan dia dalam keadaan nampak sekali kesal, nampak sekali panik dengan uh, omongan-omongan yang keluar tentang diri dia. Kemudian kita katakan kepada dia, Barakallahu fikum, Naam, Gampang. Eh, antum tulis surat Baroah, pernyataan berlepas diri. Kalau antum tidak merekomendasi mereka, antum berlepas diri dengan kehizbihan mereka dan juga dai-dainya, sebarkan. Eh, mudah kan? Eh, tulis surat kalau antum berlepas diri dari mereka. Lalu kemudian dia pergi. Dia pergi dan belum menyetujui usul kita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tidak lama kemudian dia meng-SMS kita. Iya, mengatakan saya setuju akan nasihat tersebut. Nah, lalu kemudian dia meminta kita untuk membuat ya, naam pernyataan tersebut dan kemudian ditulis dengan nama dia. Iya. Kita buat kalau saya berlepas diri dari roja, saya berlepas diri dari dai-dainya seperti Yazid, Abdul Qadir Jawa, seperti Naam, uh, eh, Firanda, Barakallahu fikum. Dan kemudian kita kirim lagi ke dia. Antum setuju dengan ini? Ya, saya setuju. Baik, kita sebarkan. Setelah disebarkan melalui SMS, kita ada ide. Nah, supaya nama, ya beliau ini bersih, lebih bersih dari nama yang kita inginkan, sudah sebarkan saja di internet, di Facebook. Iya, iya kan? Nah, usul baik kan menolong ini barakallahu fikum nah lalu ada satu ikhwan yang tahu karakter dia lebih tahu karakternya dibanding anak dia tahu dia mengatakan sepertinya dia tidak akan setuju kenapa harus tidak setuju ini demi kebaikan dia tulis nah karena dia memandang kita pun adalah nah asal tidak di sana akhirnya dia menulis ya yang terakhir kan harus di enter tidak supaya masuk ke nah ke Facebook itu setelah ditulis formatnya ketika mengenter dia memberikan laptopnya kepada anak Fadol enter dan kita lihat nanti hasilnya ya, dia memberikan kita karena dia sudah membayangkan apa kira-kira tanggapan dia nah alhamdulillah kita dengan mudah kita mengenter masuk ke internet Barakallahu fikum, ternyata dugaan ikhwan ini benar. Iya. Bukan terima kasih. Iya, bukan merasa dibantu, ditolong untuk berlepas diri dia dari hizbiyah. Barakallahu fikum, ternyata dia marah. Ternyata dia tidak rilo Dan dia minta untuk segera dihapus pernyataan tersebut. Nah, kalau kita semakin kita dikenal kita ini bukan roja, kita senang. Ya tidak, ada orang awam yang menganggap antum kamu rojak ya. Kira-kira antum senang atau tidak? Tidak. Nah, nah ini kita bantu dia untuk melepaskan diri dia dari kehisbiahan, untuk menghilangkan diri dia dari kemajhulan. Ternyata dia tidak terima dan dia marah-marah. Walhasil dihapus ketika enam pernyataan dia. Nah, Akhirnya azan ya Allah wa kum di samping tentang permasalahan agamanya, naam dia adalah orang yang juga naam banyak masalah tentang permasalahan duniawinya. Sebelum kejadian ini, naam masuk masukan masukan dari ikhwan-ikhwan yang pernah bermuamalah dia, naam ketika di Ternate dan di tempat-tempat yang lain. Ya, yang mengadukan tentang keberadaan dia. Kemudian tidak lama kemudian naam terjadi perselisihan antara dia dengan salah satu barakallahu fikum naam muallaf pengusaha kayu. Dan pengusaha kayu itu mengadu kepada kita. Dikarenakan memang sebelumnya sudah ada pengaduan-pengaduan barakallahu fikum, pengaduan-pengaduan tentang dia dari orang-orang yang bermuamalah dengan dia ketika di tempat sebelumnya, maka kita pun barakallahu fikum mencoba menampung Naam keluhan tersebut dan kita cari tahu awal muaw asal muaw naam asal muasal dari naam hubungan dagang mereka ini seperti apa karena memang kita tidak dilibatkan. Ya, kita cari tahu dulu. Qadarullah belum sempat ya semua data kita dapatkan sehingga kita tahu duduk permasalahannya, dia tahu. Dia tahu kalau kita mencari tahu tentang keberadaan dia dan dia menganggap ini adalah tajasus kepada dia. Dia menganggap kalau ini adalah memata-matai ya, menginteli dia. Padahal bukan itu barakallahu fikum. Ketika itu yang kita inginkan adalah kita mengetahui duduk permasalahan dan baru kemudian kita berbicara kepada masing-masing pihak. Nah, kenapa kita tidak nam langsung husnudon kepada dia? Itu tadi karena sebelum laporan yang terakhir ini sudah banyak keluhan-keluhan dari ikhwan-ikhwan yang bermuamalah dengan dia barakallahu fikum sebelum laporan terakhir tersebut. Sehingga kita menginginkan untuk mencari tahu kepastian yang ada. Akan tapi Naam belum sempat ini terwujud Dia telah mengetahui dan menganggap kita Menginteli, memata-matai Dia na'udzubillah min dalik Naam Kemudian apabila ada orang yang mengatakan barakallahu fikum, na'am bahwasanya orang ini belum bertaubat. Na'am dari ungkapan dia, ya, dari bantahan dia kepada Syekh Robi, saya katakan asal tidak kita benar. Iya, bagaimana dia mau bertaubat? Ya, dalam keadaan dia mengatakan kalau dianggap ucapan saya ini salah maka saya bertaubat. Nah, ungkapan orang bertaubat itu iya, saya salah karena saya mendapat sumber berita dari orang-orang yang telah salah memberikan berita itu kepada saya. Nah, ini baru dia gentle. Akan tetapi dia tidak mau mengungkit siapa yang sumber berita yang dia dapatkan. Iya. Dan dalam hal ini dia jujur sebelumnya mengatakan dia dapat dari Abdul Mu'ti Mayadani yang mengatakan bahwasanya Syekh Robi tidak mengatakan demikian, nasahtuhu nasahtuhu wa ma indi amal. Iya, tapi ternyata kita dapat rekamannya, dan kita tunjukkan bahwasanya ini benar ucapan Syekh Robi, hafizahullahu taala. Nah, ini satu masalah. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Iya. Bagaimana dengan masalah barakallahu fikum nasihatnya Syekh Robi, Nah, tinggalkan roja. Nah, tinggalkan dai-dainya. Iya. Orang yang memuliakan agamanya tidak mungkin mendengar radio-radio radio ini. Iya. Nah, Kemunculan orang ini nam menghasilkan pendengar-pendengar roja di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah masyarakat Barakallahu fikum Salafiyin di Banjarsari. Di Makhat kita. Iya. Ada satu dua orang yang mendapat angin. Iya. Dengan kalamnya dia sehingga mereka mendengar roja dan lebih cinta mendengarkan roja di rumah dibandingkan datang ke majelis ilmu yang sebelumnya ini tidak ada. Sebelumnya ini tidak ada. Nah, maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, ya. Nah, kita memang nak melihat sifat-sifat hizbiyah, sifat ikhwaniyah masih ada pada diri dia. Dan ini belum bersih dari diri dia. Ketika dia nak mengatakan radio rojak ya ikhwan padanya ada masalah. Lihat, ketika menjarah, ketika mengkritik, dia hanya mengatakan padanya ada masalah. Tapi kemudian dia menyebutkan sekian banyak kebaikan di akhirnya. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Nah, yang diambil adalah kebaikannya. Dan ini barakallahu fikum kita katakan kepada dia kita katakan kepada dia ini masih ada rekamannya dan kami masih menyimpan rekamannya. Nah, eh dia membantah apa? Nah, dia akan terbantah dengan kalamnya dia sendiri. Sehingga barakallahu fikum. Nah, al barakatu ma'akabirikum. Ya, barokah itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Eh, orang yang seperti ini barakallahu fikum masih banyak ya tidak lain yang berhak untuk kita ambil ilmunya jangankan untuk permasalahan agamanya permasalahan dunianya pun nah kami banyak keluhan tentang orang ini barakallahu fikum sehingga memang layaknya dia untuk belajar dan bertobat dari kesalahan yang ada ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan berfaedah nah yang terbesit di dalam ingatan kami tentang keberadaan dia ketika di